Kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid. Masih pada bab maja'a fi ruqa wat tamaim. yaitu tentang rukiah-rukiah dan jimat-jimat. Pembahasan kita kemarin adalah tentang at-tamaim dan at-tamaim atau jimat-jimat jamak dari tamimah ada yang dari Al-Qur'an dan ada yang dari selain Al-Qur'an ya menggantungkan ayat untuk istisfa mengharapkan kesehatan misalnya Adapun selain dari Al-Quran jelas keharamannya ya lalu bagaimana dengan dengan Al-Quran menggantungkan sesuatu dari Al-Quran kita sebutkan di situ ada perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan Kenapa ada sebagian yang membolehkan? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Dan ini adalah akidahnya para sahabat tabi'in asba'ut tabi'in a'immah ijma' Al-Quran kalamullah ghairu makhluk ya, walaupun ada dari kalangan ahlul bidah seperti Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk ini adalah kekeliruan yang besar terutama dalam perkara akidah Tetapi yang sahih adalah bahwasannya menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat termasuk dari perkara yang dilarang. Kita sebutkan kemarin tiga alasannya. Yang pertama umumul lafad atau umumun nahi. Larangan datang secara umum tanpa ada pengkhususan di situ. Yang kedua sadud dari'ah sebagai penutup celah. Ya, jangan sampai orang bermudah-mudahan dalam perkara ini yang tadinya yang dijadikan adalah Al-Qur'an pada suatu saat nanti selain Quran dijadikan tamimah. Yang ketiga ya khawatir di situ terjadi alimtihan. Ya bentuk perendahan terhadap Al-Qur'an. Ya, digantungkan kepada anak-anak, anak-anak eh, membawa ke toilet misalnya kalau terkena kotorannya, ingusnya dan lain sebagainya. Nah, ini dengan tiga alasan ini maka ya tidaklah dijadikan Al-Quran sebagai tamimah. Demikian juga at Syari adalah dengan ar ya, membacakan Al-Quran kepada orang yang menderita sakit. Nah ini ya, menjadikan Al-Quran sebagai syifa seperti demikian ya bukan digantungkan. Qala walah syirkun Qala al-musannif wa syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila mra'atihi Atiwalah adalah suatu yang dibuat ya, mereka buat mereka menyangka ya bahwasanya atiwalah ini menjadikan ya, perempuan itu dicintai suaminya atau laki-laki itu dicintai oleh istrinya. Ya, bahasa kitanya ini pelet. Ya. Pelet. Ya. Eh, atau pengasihan. Ya. Nah, ini bagaimana hukumnya haram? Ya. Syirikan. Ya, bahkan termasuk ada bentuk sihirnya. Nah. Wa bihadza fassarahu Ibnu Mas'ud rawil hadis. Ya. Demikianlah Ibnu Mas'ud menafsirkan makna tiwalah. Ya, ini kita uh, rawil hadis yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dari Rasulullah SAW inna ruqa wat tamaim wa tiwalah syirkun. Ya. Ketika beliau menyampaikan hadis ini Maka sahabat-sahabat beliau atau murid mulia beliau bertanya, "Ya Abu Abdurrahman, hadhihi ruqa wat tamaim qad arafnaha, famat tiwalah?" Ya, hadhihi ruqa, ya ruqyah, jimat, ini kita sudah tahu maksudnya apa. Tapi ya, tiwalah ini apa maksudnya? Qala syai'un yasna'uhu an-nisa'u yatahabbabna ila azwajihinna ya sesuatu yang dibuat oleh para wanita ya yang menyebabkan mereka dicintai oleh suami-suami mereka ya ya ini pelet Qala al-Hafid Atiwalah bikas Bikas ril al musannah yaitu taknya dikasrahkan kasrahkan wafat helwau ati walah walam lam ya syai'un kanatil mar'ah tajlibu bihi mahabbata zaujiha sesuatu yang ya dijadikan oleh uh, wanita untuk mendatangkan rasa cinta dari suaminya wa huwa minas sihir ini contoh dari bentuk sihir. Ya, kenapa sihir? Karena pengaruh dari sesuatu yang tidak jelas, yaitu sihir. Nanti kita akan masuk pada bab sihir. Ya. Wa minasyirk lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalbin manafi' min ghairillahi ta'ala. Dan ini termasuk kesyirikan ya karena diinginkan dengannya untuk daf'ul madar ya perempuan pelet suaminya misalnya ya tergila-gila dengan istrinya supaya dia tidak e, suka terhadap perempuan lain ya ada seperti ini ada jangan kira tidak ada ya takut suaminya kawin lagi dipelet suaminya. Ya. Supaya apa? Supaya dia cuma suka istrinya, sama perempuan lain tidak suka. Ya, ini kan daf'ul mador menurut mereka. Tajlibul manfaat memberikan manfaat untuk si perempuan atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya laki-laki senang sama uh, perempuan lain ya kemudian di sihir diguna-guna dengan pelet ini, pengasihan. Ya. Ya, macam-macam bentuknya. Ya. Ini bentuk dari sihir. Apa hukumnya syirik? Ya, kalau dia meyakini bahwasanya ini adalah sebab saja, ya, ya seperti tamaim tadi, tamimah. Tapi kalau dia meyakini ya tanpa di situ ada persekutuan dengan jin ya kalau persekutuan dengan jin nanti beda lagi hukumnya ya dia cuma tahu oh dikasih orang nih oh, buat pengasihan ya kan ya, entah dikasih eh, jampi-jampi eh, atau kertas jimat ya, seperti itu bentuknya ya kemudian ya Minimal syirik asgor sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ja'lu malaysa sababan ya. Sababan menjadikan apa yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Kalau di situ ada bentuk persekutuan dengan jin misalnya, itu lebih parah lagi. Nanti lahirnya sihir yang jatuhnya pada kesyirikan, syirik akbar. Ya, atau dia meyakini bahwasanya itu yang memberikan manfaat dengan sendirinya ya masuk kepada siri akbar dan ini hukumnya haram semuanya tidak ada yang keringanan ya rukyah itu ada tafsir ya ada rukyah yang disyariatkan ada rukyah yang tidak disyariatkan apa yang disyariatkan dengan syarat sebagaimana yang kita sebutkan ya menggunakan kalamullah menggunakan doa-doa yang maksur ya doa-doa yang jelas yang kedua harus berbahasa Arab. Kenapa? Dikhawatirkan kalau bukan bahasa Arab ada makna-makna yang majuhul, makna-makna yang tidak diketahui. Dan bukan dari syiarnya Islam menggunakan doa dengan bahasa selain Arab. Ya. Yang ketiga, i'tiqad keyakinan bahwasanya yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala dan ruqyah adalah sebagai sebab. Ya. Selain dengan tiga keluar dari salah satu, ya, tidak ada terdapat salah satu dari tiga syarat ini terlarang. Ya, inna ruqawat tamaim wa tiwala syirkun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamaim jimat dengan tafsir yang kita sebutkan. Ya, selain Al-Qur'an haram minimal syari asghar. Dengan Al-Qur'an ya di situ ada perbedaan pendapat dan yang sahih adalah man'uh. Ya, tidak diperbolehkan dengan alasan yang kita sebutkan. Ya, umumun nahi larangan atau larangan bersifat umum tidak ada yang mengkhususkan yang kedua eh, sadud dariah ya, supaya tidak eh, membuka celah ya orang bermudah-mudahan dalam perkara ini yang dan yang ketiga adalah apa yuhsa an yumtahan dikhawatirkan bahwasanya Al-Qur'an yang digunakan sebagai jima itu akan yumtahan ya dihinakan dan direndahkan Ya. Itu. Atiwalah tidak ada rincian di situ semuanya masuk kepada kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Ya di situ ada perbedaan urutan, ada yang urutannya uh, hadis Abdullah bin Ukaim terlebih dahulu ada yang tadi terlebih dahulu. Abdullah bin Ukaim, hadis Abdullah bin Ukaim sudah kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa rawal Imam Ahmad an Ruwayfi. Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi. La'alla al-hayata satulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw aw au admin fa inna Muhammadan bariun minhu dirayakan oleh Imam Ahmad dari Ar-Ruwaifi ya. bin Thabit ya. bin Thabit Burkan Huwaifi bin Sabit, bin Sakan bin Adi bin Al-Haris bin Bani Malik bin Najjar Al-Ansari waliya Barqah wa tarab wa tarabrus faftataha Ifriqiyah ya. Tarablus itu di mana? ya iftataha ifriqiyah membebaskan Afrika tahun 47 Hijriah ya, wafat tahun 56 Hijriah Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Ruwaifi ya Ya Ruwaifi ya yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Ruwaifi wahai Ruwaifi al hayata satulu bika ya Semoga umurmu panjang. Ya, gampangnya seperti itu. Dan sebagaimana yang disebutkan atau didoakan oleh Rasulullah dan ternyata memang umurnya panjang. Ya, sampai tadi tahun 56 Hijriah wafat. Ya, fa'akhbirin nas khabarkan kepada manusia anna man aqada lihyatahu ya barang siapa yang mengikat Lehyahnya, jenggotnya. Ya. Di sini ada beberapa penafsiran. Ya, kalau al-Khattabi, Anda bacakan uh, Fathul Majid. Amanah yuhu an aqdil lihyah fayufassar ala wajhain. Ya, larangan beliau dari mengikat lihyah jenggot itu uh, ditafsirkan dari dua sisi. Ahaduhuma maka nu yaf'alunahu fil harb, kanu yaqiduna luhahum. Ya. Apa yang mereka lakukan ketika perang? Mereka mengikat jenggot-jenggot mereka. Cuman seperti apa mengikatnya? Apakah di gitu atau ya e, disambung dengan rambut misalnya seperti apa walau alam. Ya, kenapa mereka melakukan demikian? Ya, takaburan wa ujuban sebagai bentuk takabur. Ya. Ini merasa hebat, merasa bangga, merasa ujub. Nah, ini e, disebutkan larangannya maksudnya yang seperti ini. Ya. Karena takabur min karena perkataan beliau fa inna Muhammadan bariun minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya yang melakukan perkara-perkara yang disebut ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah minal kabair termasuk dosa-dosa besar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anna maknahu mu'alajatus syar liyata'akkad wa yataja'ad wa dhalika min fi'li ahli ta'nis ya mu'ala itu di rambutnya ya begitu juga syar di sini rambutnya liyata'akkad wa yataja'ad ya dijalin ya yang mana ini yang melakukannya adalah ahlu taknis ya taknis yaitu perempuan ya ada bentuk tasabuh dengan dengan perempuan ya ya kalau alam termasuk seperti ini sepertinya digimbal ya itu kan bukan yang bagus seperti itu ya Qala Abu Zur'ah al Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihyah fi shalah. LB utama bahwasanya hadis ini dibawa pada larangan untuk mengikat e, jenggot ketika sholat. Wala alam seperti apa. Ya, intinya kita punya jenggot diperintahkan aful lihah ya pelihara jenggot ya sudah biarkan aja nggak usah di ya, di macam-macamin ya paling kalau ada uban ya, dikasih hina atau di apa namanya semir selain dengan warna hitam ya tidak diikat tidak di oh, apa namanya ya dikasih kalau yang buat ngaku-ngaku kan apa pomet ya apa sih namanya ya kayak mentereng buat apa yang seperti itu ya au wa tara ini syahid dari hadis kita ini taqallada wa tara ya menggantungkan watar tali busur tadi ya menjadikannya sebagai kalung dalam rangka apa tadi ya penjelasan hadis-hadis sebelumnya untuk menolak ain misalnya ya untuk menolak ain ya ini syahidnya di sini kalau dia digunakan sebagai itu maka dia fungsinya sebagai jimat dan hukumnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya minimal syirik asghar karena tidak ada bukan sebagai sebab bukan sebagai sebab syar'i dan tidak sebagai sebab kauni. Awistanja biraji idabatin au admin atau dia beristinja ya istinja itu dia bersuci membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan ya biraji idabatin yaitu dengan kotoran hewan atau admin atau tulang ya maka di sini menunjukkan bahwasanya beristinja, istijmar. Ya, biasanya dibahasakan dengan istijmar, istinja dengan air, istijmar dengan batu dan selainnya. Ya. Selain dengan batu, boleh dengan selain dengan tisu yang bersih boleh. Ya. Dengan eh, yang mutahir dia mensucikan tapi di situ ada larangan untuk seorang itu bersuci dengan tulang ya atau dengan kotoran hewan ya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan e, sebabnya la tastanju birraus walal idham fa inna fa innahu zadu ikhwanikum minal jin Ya, jangan kalian beristinja dengan raus yaitu kotoran ya, walal idom Ya, kotoran yang sudah kering. Walal idom ya. Dan juga tidak dengan tulang karena itu adalah perbekalan dari saudara kalian dari bangsa jin. Ya. Nah, zahir hadis bahwasanya ini min minal kabair, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis ya yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabi sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil fil luha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-abath biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajim أو بأهل الطرف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحظور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya sahabat ini yaitu Ruwaifi ya bin Sabat bin Sabit ya bahwasanya beliau akan berumur panjang dan bisnis bagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sampai sehingga beliau menjumpai ya mereka orang-orang yang menyelisihi ya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah pada perkara jenggot ini ya yang mana petunjuk beliau adalah dengan membiarkan dan memuliakan jenggot ilal abas biha sehingga dilakukan perbuatan abas perbuatan yang tidak ada maknanya terhadap jenggot. Ya, apakah yatasabbahuna biha nabiha e, fihi bil aajim? Ya, mereka menyerupai diri dengan orang-orang aajim ya ajam ya yang jenggotnya diikat ya, di macam-macamin dalam bentuk takabur dan tak, e, ujuban tadi ya bentuk takabur atau bi ahli taraf wal muyuah orang-orang yang ahli taraf yang hidupnya uh, uh, kemewahan dan muyuah muyuah tadi tadi orang-orang yang uh, kalau bahasa sekarangnya maaf maaf yang agak melambai ya nah, ini perbuatan yang tidak tepat ya jenggot itu lambang kegagahan malah jadi dibuat untuk suatu yang seperti perempuan. Nah, ini tidak tepat. Ayu haluna bi tauhid atau yang di situ ada eh, apa kekurangan di dalam akidah tauhidnya dengan menggunakan alwasail asyirkiyah, media-media kesyirikan, yaitu tadi eh, jimat tadi. Fayal basunal qalaid, ya, mereka memakai kalung ya apakah dari tali busur atau yang selainnya au hadawa bahum atau memakaikan kepada kendaraan-kendaraan mereka ya yastadfa'una biha al-mahdur untuk mencegah terjadinya perkara yang tidak diinginkan au yartakibuna manaha anhu nabiyuhum atau melakukan apa yang dilarang oleh nabi mereka diantaranya apa ya alistidmar ya membersihkan mensucikan diri dengan rausid dawab ya kotoran hewan atau dengan tulangnya maka an nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabat beliau ini yaitu Ruwaifah bin Thabit untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya nabi mereka berlepas diri dari orang-orang yang melakukan apa yang beliau sebutkan tadi. Apa kaitan hadis ini dengan bab? Ya di situ syahidnya adalah bahwasanya beliau ya menyebutkan tentang taklid al-autar, menggantungkan eh, tadi tali-tali busur sebagai kalung, sebagai apa untuk mencegah hal-hal yang tidak disukai. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana tafsir yang sudah lewat. Qala wa an Sa'id bin Jubair Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah rawahu waqi' Dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair beliau adalah tabi'in. Ya, qala ya, beliau berkata rahimahullah man qata'at atamimatan min insan siapa yang memutus ya tamimah ya, diputus dipotong ya jimat dari seseorang ya karena kaadli rokobah, maka ini seperti membebaskan e, budak ya ya disebutkan saya Utsaimin bahwasanya Said bin Jubair ketika beliau berkata demikian dan ini menunjukkan sawab pahala dari suatu perbuatan ya ini bukan suatu perkara yang di situ ada ijtihad ya suatu perkara yang di situ ada ijtihad Ya, sehingga beliau mengatakan hadis ini hukum eh, apa yang dikatakan Said bin Jubair hukumnya marfu. Ya. Cuman masalahnya Said bin Jubair marfu artinya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadir ini yang belajar mustalah. Tetapi Said bin Jubair beliau bukan sahabi, beliau adalah tabi'in. Kalaupun kita katakan ini marfu secara hukum, tapi yang menyampaikan Said bin Jubair ya berarti dia mursal. Kenapa? Apa itu mursal? Hah? Mursal adalah di situ ada sahabat yang eh, ini eh, hilang. Kenapa mursal min kismid Daif? Mursal itu ya tabiin meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa termasuk dari hadis yang dhaif? Siapa yang hilang di situ? Sahabat. Siapa yang hilang di situ? Berarti sanaknya terputus kan? Siapa yang hilang di situ? Sahabi. Ya. Kalau di situ sahabi yang tidak disebutkan dan bisa kita pastikan bahwasanya yang eh, yang hilang hanya sahabi saja. Ya, sahabi semuanya adil. Berarti hadisnya sahih dong. Sahabi antum tidak sebutkan namanya nggak masalah. Yang jelas dia sahabi semuanya adil an rajulin min ashabi Rasulillah selesai nggak perlu kita tahu namanya karena seluruh sahabat adil berarti sahih dong eh? nah kenapa mursal dikatakan daif karena belum tentu yang yang hilang itu hanya sahabi yang tidak disebutkan yang terputus sanatnya itu hanya sahabi. Karena di situ ada kemungkinan tabiin meriwayatkan dari tabiin yang lainnya. Ya. Jadi jangan dikira hadis itu tabiut tabiin pasti meriwayatkan dari tabiin, tabiin pasti meriwayatkan dari sahabat. Belum enggak seperti itu. Bisa saja tabiin meriwayatkan dari tabiin, tabiin, tabiin, baru tabiin yang satu yang meriwayatkan dari sahabat, bisa jadi. Ya, kemungkinan inilah yang menjadikan dia ada sebagai ya sebagai hadis yang doib. Kalau diketahui sudah bisa dipastikan, oh di situ yang hilang sahabat. Ya, berarti dia masuk sahih dong. Ya. Tidak bisa kita katakan doib dari situ karena sahabat ya jahalatu sahabat la tadur ya jahalatu sahabah la tadur ya sahabat itu kalau tidak diketahui tidak memadaratkan karena kulluhum udul Taib man kata atami tamimatan min insan ka, kana ka'adli raqabah barang siapa yang memutuskan tamimah dari seorang maka ini seperti ya me, membebaskan budak disebutkan wajah atau sisi keserupaannya ya karena ketika seorang itu eh, menggantungkan jimat atau yang sepertinya itu dia seperti menjadi budaknya syaitan ya menjadi budaknya syaitan ya maka ketika dia diputuskan jimat yang ada pada dirinya dia dibebaskan dari perbudakan ya dari perbudakan kepada syaitan ya itu wajah keserupaannya disebutkan demikian Qala walahu an Ibrahim rawahu Waqi kan Waqi bin Jarrah imam ya dan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai muridnya Abdullah ibn Mas'ud kanu dahulu mereka yaitu murid-muridnya Ibnu Mas'ud yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an mereka tidak menyukai tamaim jimat-jimat semuanya apakah itu yang dari Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an ya kita sebutkan Abdullah bin Mas'ud dan murid-murid beliau adalah diantara mereka yang melarang penggunaan tamimah jimat-jimat baik dari selain dari Al-Qur'an ya ataupun dari Al-Qur'an. Dan ini yang insya Allah sahih. Wallah taala alam selesai kita dari bab maja'a fi ruqawat tamaim. Ya, kesimpulannya tadi yang kita sebutkan bahwasanya tamaim atau ar-ruqa ruqyah ya itu tafsir Ya, pembolehannya dengan tiga syarat yang kita sebutkan. Selain dari tiga syarat itu maka terlarang.